Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap ringkasan kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul. Al-Fusul fi Siratul Rasul karya siapa? Ismail Ibnu eh, Ibnu Katsir. Abu Fida Ismail bin Umar Namanya Ibnu Katsir siapa? Ismail bin Umar Ibnu Katsir, Abu Fida, kunyahnya Abu Fida. Beliau digelari dengan apa Abdullah? Apa? Harus sejarahnya bahasa Indonesia, bahasa Arabnya al-mu'arrikh. Digelar al-mu'arrikh, ahli sejarah. Yang membuktikan kitab apa yang panjang itu Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian beliau digelar juga dengan apa? Al-Mufassir. Ya, yang menunjukkan adalah kitab al tafsir Al-Qur'an Al Azim. Tafsir Al-Qur'an tebal itu ya, berjilid-jilid. Naam. Beliau adalah ulama dari kalangan ulama ahli sunnah. Dan beliau adalah murid daripada Imam ad dahabi rahimahullah. Yang mana Imam Ad-Dahabi juga punya apa? Punya karangan seputar apa? Sirah Seputar sejarah juga. Nah, namanya apa kitabnya? Siar A'lamun Nubala. Beliau menikah dengan seorang apa? Nam seorang wanita, putri dari seorang imam al-muhaddis. Paham ya? Nam putri daripada seorang imam, imam tersebut juga digelari dengan al-muhaddis. Paham ya? Imam yang ma'ruf. Ha? punya karya yang dikenal dengan Tahdzibu al-Kamal. Imam siapa itu? Al-Imam Al-Mizzi Abdul Hajjaj Al-Mizzi. Abdul Hajjaj Al-Mizzi rahmatullah alaih. Kita lanjutkan halaman 46. Qala al-mu'allifu asbahullah setelah perang terjadi dan perang berlalu. Seputar perang apa sebelumnya? Perang Ghazwah Bani Quraidah. Perangan melawan Bani Quraidah, salah satu kabilah marga besar orang-orang Yahud. Nah, kemudian kemenangan di tangan siapa kemarin? Perang Bani Quraidah di tangan kaum muslimin. Nah, sekarang perang dikenal Ghazwah Bani Lihyan. Summa kharaja sallallahu alaihi wasallam ba'da Quraidah bi sittati ashhur. Masyaallah. Kemudian beliau Rasulullah Sallallahu wasallam keluar kembali setelah enam bulan istirahat di Madinah. Setelah perang Bani Quraidah istirahat. Setelah itu enam bulan setelahnya, nam keluar kembali berperang eh, memerangi Bani Lihyan. Nah, barakallahu fiikum karena apa? Karena nah posisinya saat itu apa? Para sahabat masih ingin menutup balas, balas dendam terhadap para sahabat yang terbunuh pada tragedi Ba'tsur Raji'. Paham ya? Yang saat itu ditipu kemudian dibunuh para sahabat. Paham ya? Kalau kita lewati pembahasannya Ba'tsur Raji' itu ya. Nah, dari kalangan sahabat, enam yang terbunuh waktu itu siapa yang di enam ditawan eh, Khubay bin Adi ya Nah barakallahu fikum Hubeb bin Adi. Akhirnya nah mereka jual di pasar Mekah waktu itu. Nah. Nah, kita lihat penjelasannya biar tambah jelas. Ghazwatul Banil Hiyan. Perang Banil Hiyan. Summa kharaja sallallahu alaihi wasallam ba'da Quraidah bi sittati ashhur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah perang Bani Quraidah, 6 bulan setelahnya beliau keluar kembali perang. Keluar ingin berperang ya. Wa dzalika fi Jumadal Ula, terjadi pada bulan Jumadal Ula. Minas sanah sadisah tahun 6 Hijriah. Tahun berapa? 6 Hijriah. Yang punya kita perhatikan ya. Ala sahih menurut pendapat yang sahih. Menurut pendapat yang sahih terjadi pada tahun 6 Hijriah. 6. Qasidan Bani Lihyan dalam kondisi ingin mengarah memerangi Bani Lihyan waktu itu liya'khudha bi sa'ri ashabir raji' untuk menutup balas. Paham ya? Tentang para sahabat Raji' yang waktu itu mereka tipu dan mereka bunuh. Nah, setelah sampai di tempat namanya eh, mata air Raji', akhirnya mereka bunuh kan? Nah, ditipu di situ. Fawajadahum qad tahassanu fi ru'usil jibal. Akhirnya Rasulullah menjumpai mereka orang-orang Banu Hiyan mereka sudah apa? mereka sudah bersiap siaga di atas gunung-gunung. Di lereng-lereng gunung. Kalau perang itu ya, kalau perang trik atau taktik dalam peperangan itu kalau di gunung itu biasanya kalau di atas gunung itu lebih menang daripada yang di bawah. Kenapa? Karena kalau bawah harus naik dulu, berat. Sedangkan dari gunung itu kalau nyerang, paham ya, kelihatan tempatnya strategis, kelihatan bawah, kemudian kalau peluru itu dilarikan ke bawah itu lebih tepat daripada ke atas. Paham ya? Nah, karena saat itu pelurunya apa? Saat itu pelurunya apa? Ayo anak panah. Mana ya? anak panah anak ke atas ini kan berat. Kalau dari atas ke bawah laju cepat. Paham ya? Dan bahkan peperangan zaman sekarang pun itu kalau udah menguasai gunung-gunung biasanya lebih strategis tempatnya. Karena apa? Semuanya terkondisikan, terpantau yang di bawah itu. Biasanya kalah di bawah. Kalau nah barakallahu fikum dalam peperangan kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Secara global seperti itu. Karena apa? Karena kalau di atas strategis melihat bawah kelihatan semuanya. Dan peluru pun kalau ke arah bawah itu lebih cepat daripada kalau ke atas. Faham maksudnya ya? Lebih akurat itu biasanya. Nah, itu diantaranya dalam peperangan seperti itu. Nah, saat itu ketika Rasulullah pergi ingin menuju Bani Lihyan, ternyata menjumpai mereka sudah apa? Sudah bersiap siaga di atas apa? Di lereng-lereng gunung. Nah, fatarokahum warakiba fi mi'ati farisin Kemudian Rasulullah meninggalkan mereka, tinggalkan mereka. Enggak dipedulikan, enggak ditanggapi. Wa raqiba fi mi'ati farisin, kemudian Rasulullah naik bersama apa? 200 enam pasukan apa? Enam pasukan enam berkendaraan. Disebutkan berkendaraan dengan unta, ada yang mengatakan berkendaraan dengan apa? Dengan kuda. Tapi nah barakallahu fikum ana ngecek dan lihat tadi dijelaskan itu ibil itu unta. Nah, mereka siap-siap itu istilahnya ya. Ada yang mengatakan kuda juga ya. Nah, intinya apa? Rasulullah langsung berangkat meninggalkan mereka dan berangkat kembali bersama 200 pasukan tadi itu. Hatta nazala Usfan sampai singgah di suatu tempat namanya Usfan. Summa qafala. Qafalatnya rojaan, Qafalatnya apa? Rojaan. Kemudian Rasulullah kembali ilal Madinah, kembali ke Madinah lagi enggak jadi peperangan. Enggak jadi perang ya. Ini perang Bani Lahyan. Akhirnya setelah itu bagaimana? Gak lama kemudian ghazwatu Dzikrad ini perang di Korodin. Nah perang di Korod. Nah barakallahu fiikum. Ayo eh, perhatikan. Eh, kemarin ada kata kitab pentungan. Mana kitabnya? Eh? Ayo diperhatikan. Nah, di Korod. yaitu perang di Korod. Kenapa sebabnya apa yang terjadi? Summa agar ba'da qudumihil Madinah bilayalin. Kemudian tiba-tiba setelah Rasulullah sampai ke Madinah, beberapa hari kemudian, beberapa malam kemudian Rasulullah sampai di Madinah, tiba-tiba apa? Aghara. Aghara itu menyerang mendadak. Paham ya? Nah, tiba-tiba ada orang yang menyerang mendadak siapa? Uyainah bin Hasan. Nah, bersama apa? Fi Bani Abdullah bin Khatafan. Nah, ya, bersama orang-orang Khatafan. Ala liqahin Nabi sallallahu ala liqahin Nabi sallallahu alaihi wasallam allati bil ghabah Menyerang mendadak apa? Mereka menyerang mengambil onta-onta yang bunting. Apa itu bunting, Umar? Onta-onta yang bunting apa bunting? Apa? Hamil. Ewa. Nah digelar disebut dengan liqah. Liqah itu adalah jam'u nam lirhah wa huwa ya'naqah unta. Sebutkan dalam eh, dalam apa kitab sejarah yang lainnya itu nam unta yang bunting. Paham ya? Milik Rasulullah SAW alati bil ghabah. Yang saat itu unta tersebut ada di ghabah. Ghabah itu bukan hutan. Ghabah disebutkan ismu makanin qaribin min Madinah. Ghabah itu nama tempat yang dekat di dekat dari kota Madinah. Itu namanya ghabah istilahnya. Paham ya? Nama tempat tersebut ghabah. Nah, saat itu ternyata apa? Uyainah bin Hisn menyerang mendadak. Menyerang mendadak. Nah, barakallahu fikum bersama Bani Khotofan nam mengambil apa? Mengambil unta-unta yang bunting tadi itu. Milik Rasulullah SAW yang ada di yang ada di Ghabah, yang ada di tempat dekat dari kota Madinah. Fastaqaha, kemudian menggiring dan mengambilnya wa qatala ra'iyaha. Ini. Ternyata Uyainah bin Hisn membunuh apa? Pengembalanya dibunuh sama dia. Karena ada penunggunya, ada pengembalanya di situ. Paham ya? Nah, unta tersebut Onta bunting milik Rasulullah SAW tersebut malah apa diambil kemudian apa pengembalanya dibunuh sama dia. Uyainah oh Nabi Hisn yang bunuh. Wa huwa rajulun min Ghifar padahal pengembala tersebut adalah salah seorang dari kalangan Naam Bani Wa akhadun ra'atah Akhirnya mereka mengambil istrinya. Disebutkan dalam kitab yang lain mengambil istrinya, istrinya dinaikkan di atas apa? Eh, di atas onta yang di bawah sama dia. Ternyata dikejar di antara yang ngejar siapa? Pertama kali yang lihat Salamah bin Akwa. Salamah bin Akwa. Itu yang mengejar. Di antaranya kita lihat. Walamma waqa'a as-sarikh fil Madinah kemudian tiba-tiba terjadi teriakan di kota Madinah. Teriakan ya karena ada sesuatu yang genting, teriakan untuk apa? Memberikan kode kepada kaum muslimin bahwasanya terjadi sesuatu. Kharaja Rasulullah sallallahu ketika sudah ada teriakan tersebut, akhirnya Rasulullah pun keluar fi jama'atin minal fursan keluar bersama apa sekelompok jamaah dari kalangan apa penunggang kuda paham ya ingin pasukan berangkat falahiku akhirnya mereka pun menyusul dan mengikuti salaman akwa karena waktu itu salaman akwa yang menjumpai melihat ini kok ada gerak-gerik aneh siapa ini ternyata Uyainah bin Hasan bersama pasukannya tadi itu nah membawa onta bunting milik Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam na'am kita lihat sini. Kemudian apa mereka mengikuti menyusul Salam bin Akwa. Wastarja'u al-liqah. Mereka minta agar dibalikkan unta bunting tersebut. Wa balaghan Nabiyyu sallallahu ma'an yuqalu lahu dzuqaradin ini. Akhirnya Rasulullah sampai di suatu tempat mata air dia dikenal dengan Nah, Itu tempatnya, dukorat. Akhirnya apa? Nah, barakallahu fikum sempat terjadi baku hantam. Salamah Salamah bin Aqwa sampai mengatakan Eh, aku salamah an aqwa katanya. Eh, kalian akan aku panah, panah sama dia, panah. Dengan dipanah kemudian mereka pun juga ada yang terkena, ada yang ketakutan, paham ya? Dan seperti itu. Nah, ketika sampai di tempat namanya Dzukarat ini istirahat. Fanahara likhatan mim masturjia. Kemudian beliau menyembelih, menahar onta yang bunting tadi dari onta-onta yang dibalikkan, yang dikembalikan. Paham ya? Karena onta biasanya nahar bukan disembelih. Ditusuk bagian apa? Nah, barakallahu fikum leher dan dada bagian situ antara itu ditusuk. Oh, ini yang ahli yang ahli jangan macam-macam bahaya. Unta itu kuat juga. Tusuk ini kemudian ambruk, jatuh. Nah, barakallahu fikum biasanya enggak lama kemudian mati setelah keluar apa? darahnya baru nanti dipotong. Boleh enggak kalau onta di dapat sembelih? Boleh juga. Cuman abdalnya nahar. Kalau unta. Paham ya? Nah, tapi kalau orangnya nggak paham, bahaya unta kuat sekali unta. Paham ya? Kuat dan nah masyaallah hewa. Ya, Kita lihat sini. Wa aqama yauman wa laila akhirnya selesai singgah di situ eh, sehari semalam. Tsumma raja'a Madinah kemudian pulang ke Madinah lagi. Ewa. Ya, tiba-tiba apa? Wa akbalatil mar'atul ma'sura ala naqatin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba perempuan ditawan dari kan pengembalanya dibunuh, istrinya diambil oleh mereka. Tiba-tiba perempuan yang tawan tadi itu datang, berada di atas onta Rasulullah SAW. Namanya Onta milik Rasulullah SAW. Sudah ada yang sembelih, yang dikembalikan sebagian disembelih. Namanya Ini onta yang di tadi yang diletakkan wanita di atasnya tadi ternyata apa? Perempuan yang ditawan tadi pulang Nah, kondisinya di atas onta Rasulullah SAW. Wah ternyata, ternyata perempuannya bernadar itu loh. Bernadar ingin menyembelih ontanya, padahal bukan miliknya. Nah, ini termasuk hadis yang sering antum dengar itu, bernadar maksiat nggak boleh dilakukan. Aku bernadar, nanti kalau tahun ini bisa umroh, tak sebelih sapi tetanggaku. Ternyata bisa umroh beneran, boleh nggak nyembelih sapi tetangga? Nggak, karena bukan miliknya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Dan kita lihat nanti hadisnya biar tambah jelas. Wa qad perempuan tersebut ternyata sudah bernadar. Innallah innallana. Innillahu anjaha 'alaiha. Kalau seandainya Allah Taala jika Allah Taala menyelamatkan, nah, menyelamatkan aku dengan onta dengan sebab onta tersebut di antaranya, paham ya? Niscaya aku akan menyembelih nisanya apa? Jika Allah Taala menyelamatkan diriku di atas onta tersebut, Latan harannah niscaya apa perempuan tersebut akan menyembelihnya itu nadarnya faqala Rasulullah SAW bi'sa sama jazatha nah sejelek-jelek apa yang kau balas sudah nyelamatkan atau disembelih jelek ontanya diselamatkan atau disembelih sama dia paham ya nah sejelek-jelek balasan yang kau balas untuk unta tersebut. La nadra li Adam fi ma Tidak ada nadar yang boleh ditunaikan eh, pada Ibn Adam pada perkara yang bukan miliknya. Paham ya? Jadi nggak boleh kalau bernadar, nah ingin menyembelih atau ingin nah barakallahu fikum melakukan sesuatu tapi milik orang lain nggak boleh. Paham ya? Wala fi maksiatin. Tidak pula apa? Dalam hal maksiat. Jadi kalau bernadar maksiat enggak ditunaikan. Aku bernadar kalau tahun ini bisa umrah akan minum khamr 3 botol. Nadarnya maksiat enggak? ya ternyata bisa umrah beneran. Ketika pulang umrah minum enggak? Haram. Paham oh ya? Cukup bertaubat ya, haram kalau tunaikan. Nadar itu ditunaikan kalau nadar yang baik. Yufu nabi nadri, itu orang-orang yang mereka menunaikan nadar, nadar yang baik. Karena kalau sudah terlanjur nadar, ada dua kemungkinan. Kalau orang sudah terlanjur terlanjur nadar, dua kemungkinan. Kalau nadarnya nadar yang baik, ditunaikan. Wal yufu nudurahum, ditunaikan nadar-nadarnya. Faham ya? Nah, tapi kalau nazar maksiat wajib tobat. Wajib tobat enggak boleh apa? Melakukannya. Nah, ini dia bernazar ingin nyembelih onta yang menyelamatkan dia. Sudah diselamatkan malah disembelih ontanya. Itu pun bukan miliknya. Bukan milik bukan milik dia kan ontanya milik siapa? Milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan enggak ada nazar bagi Bani Adam eh, pada perkara yang bukan miliknya, yang dia tidak memilikinya atau dalam hal maksiat. Wa akhadha naqatah, akhirnya Rasulullah pun mengambil unta tersebut. Itu kesimpulannya. Adapun perang yang berikutnya dikenal dengan perang Ghazwah Bani Mustalik atau dikenal dengan Ghazwah Al-Muraisi' yang di situ ada kisah yang sangat mengharukan. Itu kisah apa? Tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang munafikin kepada siapa? Ummul Uminin. Ia digelar dengan kisah digelar dikenal dengan kisah apa? Tul Ifk pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.